Ustaz bagaimana menjawab subhat bahwa dakwah Islam adalah pemecah belah umat? Hal ini ya. kalau yang dimaksud pemecah belah umat, artinya umat ini terpecah-pecah tanpa alasan tanpa dasar dalam ini merupakan tujuan. Tapi kalau yang dimaksud pemecah belah umat, mereka mendapatkan satu perubahan pembeda mana yang hak mana yang Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik, ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitab al ini, ya. tanda kebahagiaan seseorang mengetahui perbedaan tiga perkara. Perbedaan tauhid dengan syirik, perbedaan sunnah dengan bid'ah, perbedaan taat dengan maksiat. Dan saya katakan perbedaan antara iman dengan kubur. Kalau ini dimaksud Al-Quran dihadirkan untuk memintakan Al-Qurban baik hak wa antara pengikut Rasulullah dengan pengikut Abu Jahal Abu Lahab bahkan panjang zaman antara Hizbullah dengan Ibu Syaitan selalu berkata Kalau yang dimaksud dakwah salafiyah membina antara hak dengan batil sehingga manusia terpecah ada yang pihak kebenaran ada yang pihak kebatilan itu merupakan Rasulullah wi'atul dakwah bahkan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya yang asalnya satu keluarga satu akar. kemudian dengan hadirnya dakwah Rasulullah bisa bahkan antara Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul bapaknya bisa antara uh, sahabat harus berperang dengan bapaknya uh, atau bapak harus membunuh anaknya ini dakwah itu oleh Rasulullah ada yang dimaksud berat. Yang dimaksud berat itu ukurannya apa? Kalau yang dimaksud berat menyampaikan apa adanya, apa yang dikatakan hak kita katakan hak, sunnah kita katakan sunnah. Kalau memang ini dikatakan kita katakan maka itu bukan suatu kekerasan. Tetapi ada yang sekalian, kalau yang dimaksud cara, maka mungkin ada beberapa oknum, ada beberapa ikhwan cara di dalam menyampaikan itu kurang berbahaya. Maka saya tekankan juga ini sebagai koreksi dan juga sebagai masukan. Allah ketika mengutus Nabi Musa agar menemui Fir'aun apa pesan Allah. Fakula lahu kaulan sayyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang melemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun takut atau sadar. Maka Rasul menegaskan inna rizqa la yakunu bi syai'in illa zana. Tidaklah makhluk yang ada di dalam sesuatu melainkan pasti menghiasinya. Wala yuzna'u bi syai'in illa zana Dan tidaklah ditarik dari sesuatu melainkan perusahaannya. Walau kunta fadlan radiyul qalbi lan fadlu min hawlik. Kalau kamu keras kepala dan kasar maka orang akan lari darimu. Bagaimana cara dakwah tahu dia masuk Indonesia dan siapa yang mau masuk Indonesia. Jadi sekalian, eh, dakwah salafiyah itu dikenal sejak eh, zaman Imam Bojol. Mereka lah, eh, dialah yang pertama kali menyiarkan dakwah sunnah di daerah Sumatera. Kemudian mereka melawan penjajah dengan mengobarkan perang patri yang digodok Wahabi. Dialah yang belajar ke Syekhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian disusul dengan ada surga Muhammad Surgati dirikan Malaysia, ya. Kemudian beberapa eh, tokoh-tokoh dakwah sunnah datang ke Indonesia sampai sekarang akhirnya alhamdulillah menyebar. Inilah uh, apa namanya cerita cerita masuknya dakwah ke Indonesia dan perlu diketahui secara umum Islam masuk ke Indonesia itu baru abad 14 bahkan ada yang mengatakan abad 17 jadi masih sangat baru sekali. Saya mengatakan jemaah-jemaah yang mengaku bernama salah rata-rata suka menutup diri dengan umat Islam yang lain menutup diri sama salafi. Rasulullah SAW sayang dan merangkul semua umat dengan akhlak yang baik. Apakah mana salafi saat ini hanya sebatas pengakuan saja? yang sekalian, perlu diketahui. Memang ada beberapa tingkat karena mungkin lingkungan di sekitarnya penuh dengan kemungkaran. Sehingga di antara lingkungan kita tidak bisa berbuat apa. Akhirnya mengalah diri. Ada yang menutup diri, memeluk diri. Ini salah sebetulnya. Ya, ikhwan. Antum dengarkan hadis Rasulullah. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا nas wa la يجد Makanya kita harusnya bersedia. Kita kalau memang berasa mendapatkan hidayah, orang lain berada di apa itu? kita? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat kepada siapa siapapun." Ya, Ikhwan, kalau misalkan semua manusia termasuk orang kafir, jangan dan muslim, kita. Kafir berhak untuk mendengarkan kamu. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم kalau seandainya ada orang mendapatkan petunjuk Islam, petunjuk jalan sunnah, antara kamu satu saja itu lebih baik dari kendaraan yang kedua. Makanya mari kita masuk ke seluruh ini. Kita juga untuk memasukkan dakwah besar-besar dakwah yang mulia ini ke seluruh sisi-sisi khusus apa namanya uh, apa namanya sisi-sisi uh, hidup di perdagangan, di pemerintahan, di kantor, di pabrik, di mana saja. Lewat buku, lewat kaset, lewat politik, lewat apa saja. Ini adalah perang yang telah diperankan oleh Subhanahu Tolong ya Ikhwan. 120 ribu sahabat. Tolong untuk perhatikan. 120 ribu sahabat yang ikut haji wadah Rasulullah itu yang meninggal di, di Medina kurang dari 500 emang kurang dari ribu, 50 ribu Jalan-jalan, cari emas perak, nabrak, tidak. Apakah cari batu bara ke Kalimantan tidak? Menyebar di dakwah Rasulullah. Bahkan banyak istri yang menjadi janda, anaknya menjadi yatim piatu, dan nyawa mereka rumahnya diminta untuk agama dakwah. Kalau kita sekarang maknanya ikhtibar, ikuti sahabat Rasul dalam masalah akidahnya, dakwahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya dong semuanya itu makna salafus sholat Jadi jangan karakter dia mengikuti dalam hal-hal tertentu saja. Ini namanya tidak bincang, tidak parhiyah. Harus seluruhnya. Ya. Bahkan mereka itu dipanggilkan dalam masalah jadi dipanggilkan dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Pokoknya seluruh sisi agama, semua mereka adalah parhiyah. Boleh nggak kita dijadikan terapi bergaul atau berteman dengan firqah besar? Bergaul dalam rangka untuk mempengaruhi tidak ada masalah. Tapi kalau bergaul dalam rangka untuk dipengaruhi ini suatu masalah. Tapi intinya cuma harus waspada. Al-mar'u ala dini Orang tergantung agama teman Dan Abdullah ini bermaksud, kalau sekarang kamu ingin mengetahui jati diri seseorang, tanyakan sama temannya. Maka hati-hati teman yang baik seperti berjuang minyak wangi, tidak beli atau di kolektif atau banyak tempat yang sedang seperti pandai ini kena uh, apa apinya api debunya atau baunya dan yang kuat kita bergaul dengan orang yang baik bertahun-tahun belum tentu jadi baik tapi bergaul dengan orang jelek satu bulan dua bulan kita jadi jelek maka teman jelek juga Bagaimana cara menyampaikan hasil kepada orang yang mengisi sunnah? Ikhwan, dalam eh, masalah bermuamalah, pertama antum harus kuati dulu prinsip. Terus kemudian antum harus melatar belakang orang tersebut. Karena mempelajari uh, sosial budaya, latar belakang kultur, dan mungkin juga dari mana asal usul orang tersebut, wataknya itu mempengaruhi kesuksesan dakwah kita. Kemudian yang kedua keduanya, antum mulai dari apa ahad yang paling penting apa? Tauhid dulu. Kemudian dari setiap bid'ah atau kalkulasi, bid'ah di tempat saya ini apa? Menjadi sunnah yang mana dulu? Ada sunnah-sunnah yang diteliti banyak sekali. Dahulukan prioritaskan yang paling penting. Lalu tidak kalah pentingnya, udamu tidak sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah di rumah billati hiya ahsan. Ya, pendekatan antum coba pendekatan orang dengan bahasa mereka Katanya Abu bin Abu Talib, adalah orang berita bicara sesuai dengan kadar akal mereka? Apa kamu tidak takut mereka akhirnya didustakan Allah dan Rasulnya? Ya, mendustakan Allah dan Rasulnya karena tidak tidak nyampe. Bahasa yang akan sampaikan itu mungkin terlalu jauh, terlalu tinggi, hingga terjadi fitnah atau didustakan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah SWT merahmati Bagaimana caranya sikap kami yang mandi awam dalam ilmu untuk bantah orang-orang yang mencemarkan kaum tauhid? Pertama, aku jangan bantah dulu kalau masih awam. Aku kan dia benar, ilmu dikuati, dicukupi. Kenapa? Hanya ini. yang amiku mukara tak wajib di Fa'inah jasani babilisani wa bilah jasani babimalbihi Kata Syekh oh, Fauzan ini juga sudah saya sebutkan di dalam pilar-pilar dakwah tawasiyah dalam bab amar ma'ruf nahi munkar aku bawa aku baca nanti apa karunia yang itu terbagi jadi tiga. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kata tangan, ketika orang punya kekuasaan, punya ilmu, kita tangan. Kata dengan lisan, ketika orang tidak punya kekuasaan, tapi punya ilmu. Satuannya, kenapa nasibnya. Ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya ilmu, tidak punya kekuasaan. Tapi mau cukup ya. maka saya sarankan ya lewat orang baik aku sama orang tua, sama saudara, sama tetangga, sama teman. Kalau belum cukup ilmu jangan bicara. Nanti akan merusak. Kalau aku sekarang ini sakit rasanya menjadi apa salafiyah di fitnah. Tapi saya tidak bisa jawab. Tapi saya tidak punya jawabannya gimana? Jangan jawab. Tapi sakit hati anda cukup sebagai bentuk ingkar Karena tidak langsung jawab hanya pelampiasan ayo ayat emosi nanti dan dulu dari dulu. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi eh, beberapa ustaz yang mengaku sebagai tapi tidak kekurangan tidak jelas. Apa dia bukan ustaz tapi orang ustaz tapi Apakah berselawat atau bersungguh dan ketika disebut namanya kita harus keraskan suaranya atau cukup didengarkan diri sendiri, dilapaskan tapi kita yang terlihat seperti baca doa-doa sholat ini. Apakah termasuk menginginkan kita memakai gaji di kantor? yang sekalian, gaji itu bukan ciri khas, ya. Tapi sebaiknya karena gaji itu macam-macam apa yang ada dia tulis alif, tahu usah dipakai. Aku jaga ya. Kadang, kadang-kadang kan lebih panjang dari gajinya, kan? lucu. sunnah salafiyah uh, akankah kritik terhadap penguasa yang itu ikhwan kritis terhadap penguasa bukan caranya terus harus diminta menulis di majalah secara terbuka dikurangi secara terbuka tidak kritik itu merupakan sikap ulama terhadap penguasa sampai zaman saya dan siapa keyakinan ahli sunnah wal jamaah salah dan salafiyun أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل Paling utama jihad adalah kalimat hak yang disampaikan kepada Imam Yazid. Tapi caranya seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dan Imam Jika di antara kalian ingin menasihati pemimpin, nasihatkan dengan sembunyi-sembunyi. Jika menerima, aku dapat tidak, kamu sudah menunaikan haknya. Maksudnya hak apa? Kamu sudah Makanya Usama bin Zaid ketika ditegur, kamu fitnah. Ucapan dan saya, kenapa kamu lihat saya tidak sampai makan? Apakah saya harus menyesal kalau saya sudah memberikan saya? Saya juga pernah ditegur. Saya, boleh saya minta, kenapa kamu tidak pernah jadi paham? Apakah kalau saya pernah jadi paham, kalau saya biarkan dia dia? Inilah manhaj. Ya. Kritis bukan berarti kritik. Onar di masalah di dikurang, bimbang-bimbang-bimbang dengan membujuk, dengan membicarakan ente pemimpin, dengan seenaknya berseloroh, melakukan berbagai macam cara-cara yang tidak benar, karena ini menimbulkan fitnah modal berpihak menegakkan demi Allah kalau seandainya ada rumah yang itu sedang dengan makbul saya akan ditujukan untuk imam karena baiknya imam untuk jutaan bahkan ratusan juta umat tapi baiknya diri saya untuk saya saya Makanya kalau yang masalah itu berbeda untuk ada kesolehan pemimpin karena kesolehan pemimpin itu masalahnya besar. Ini sudah jelas sudah boleh. Itu doa jelek lagi dari apa? Masya Allah. Ya, anda tidak berpikir ini sudah jahat, ini sudah boleh kita doakan Allah, maafkan ya Allah, tolonglah mereka. Subhanallah. Jadi apa? Nanti kalau sudah pemimpinnya terkutuk, lah rakyat kita yang apa? di tempat kerja terakhir ya. Di tempat kerja anak memelihara jenggot dan memakai celana di atas mata kaki sangat dilarang. Jika melanggar akan terkena sanksi bahkan bisa dikeluarkan. Apa yang harus anda lakukan? Apa yang harus mencari peraturan tempat kerja? Ada yang sekali ya. Antum itu, antum datang, antum bukan dialog. Bahkan ada beberapa organisasi karyawan mungkin ada atasan atau mungkin teman yang bisa diajak berkoordinasi eh, dengan pendekatan insya Allah mudah-mudahan nah, kalau tidak jadi tidak bisa kerjaan lain mudah-mudahan Allah nanti yang lebih baik ya, demikian insya Allah eh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bertemu lain dan bertemu di kesempatan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh